Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din azdani wasakumullahu jami'an. Sebelum kita lanjutkan pembacaan kita terhadap hadis yang ke-9, setorkan terlebih dahulu hadis yang ke-8 yang sudah kita hafal kemarin. Tafadhal. qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salat wa zakat ila fa'lu dzalika asmu minni jima'ahum wa ma'ahum ila dzalika islamu isamu wa ta'ala mutafaqun Ahsan tabarakallahu Naam ahsanta barakallahu fikum tafaddal. Naam, tafaddal. نعم أحسنت بارك الله فيكم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن تقاتل الناس حتى أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا كفر الإسلام وإسلامهم على الله تعالى رواه البخاري نعم تفضل تفضل آه. نعم تفضل Oh, na'am. Tafadhal. Pertama. hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Eh, Ayo na'am, fadhal. Eh, Ayo نعم تفضل أه، نعم تفضل pun نعم تفضل Naam ahsantum barakallahu fikum. Insyaallah taala sekarang kita akan masuki hadis yang ke-9. Kita ulang lagi bacaannya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala al-hadits tasiu Al-Imam An-Nawawi siapa nama dan kunyahnya? Naam Hasan Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Bagaimana keberadaan anaknya Imam Nawawi Zakaria bagaimana? Termasuk muhaddis atau orang alim atau orang yang bagaimana Zakarianya? Eh? Muhaddis. Ahsan tabarakallahu fikum ahlan sahlan Antum Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya Musharraf Bagaimana keberadaan anaknya Imam Nawawi Zakaria? Muhaddis atau eh, ahlu nahwi atau ahlu lughah atau bagaimana? Allah. Eh, nah, bagaimana keberadaannya antum? Lah bahasa insyaallah. Bagaimana Husain? Apa? Belum sempat menikah. Jadi nggak punya anak namanya Zakaria. Eh, mana? punya anak namanya Zakaria. ya? Karena beliau meninggal dunia belum sempat menikah seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Abu Abbas. Antum cari-cari anaknya anaknya Syekhul Islam Abbas yang nggak ada. Karena beliau termasuk ulama ahlu Sunnah yang sibuk di dalam apa barakallahu fikum menyebarkan as-sunnah dan juga ibadah kepada Allah taala sehingga nah bukan berarti enggak mau nikah, belum sempat untuk menikah. Kemudian meninggal dunia. Jadi enggak ada anaknya yang namanya Zakaria, eh, Imam Nawawi, kemudian juga enggak ada namanya Abbas, anaknya Syekhul Islam enggak ada. Maaf soalnya ya. Kita lanjutkan. An Abi Hurairah Ta Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu yuhadditsu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bahwasannya beliau menceritakan telah mendengar dari Rasulullah SAW Rasulullah menyatakan mana haytukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim al bukhari wa muslimun artinya Rasulullah SAW menyatakan apa saja yang aku larang pada kalian maka tinggalkanlah. Gak ada lafaz semampunya. Tinggalkanlah. Karena itu meninggalkan perkara yang haram kan harus secara total, semaksimal mungkin. Aku akan meninggalkan perkara yang haram semampuku. Itu kurang tepat. Kalau perkara ketaatan, nam. Kami akan menjalankan ketaatan sesuai dengan kemampuanku. Tapi kalau kami akan meninggalkan kemaksiatan sesuai dengan kemampuanku itu kurang tepat. Tinggalkan semaksimal mungkin, total seluruhnya. Karena meninggalkan itu lebih mudah daripada mengerjakan. Ya enggak? Meninggalkan itu lebih mudah daripada mengerjakan. Oleh karena itu ketika disuruh meninggalkan perkara yang haram, jangan banyak alasan. Pak, rokok itu haram, Pak. Wah, anak paling susah ninggalkan rokok ini. Jadi, aku tinggalkan rokok ini semampuku misalkan. Sebenarnya kurang tepat kalau seperti itu. Kalau untuk meninggalkan kemaksiatan secara total, semaksimal mungkin. Tapi kalau menjalankan ketaatan memang kita nggak mampu semuanya. Hanya apa? sesuai dengan kemampuan kita. Kita lihat nanti bedanya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ini bedanya. Dan apa saja seluruh yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Karena semua perintah ada wajib, ada sunnah. Mampu nggak kalau kita semuanya mengerjakan semuanya mampu nggak kira-kira? Nggak mampu, semampu kita. Mastata'tum, semampu kalian. Berbeda kalau meninggalkan maksiat. Kalau meninggalkan maksiat mau tidak mau harus total, tinggalkan semaksimal mungkin. Oleh karena itu nggak ada lafaz tinggalkanlah Nah, semampu kalian. Paham ya? Tapi tinggalkanlah semaksimal mungkin. Kalau kemaksiatan seperti itu. Kita lihat sebab binasanya umat-umat sebelumnya, perhatikan baik-baik nanti biar gak gagal faham. perhatikan. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum. Sesungguhnya hanya saja yang membikin binasa orang-orang sebelum kalian kasratu masailihim, banyak bertanya. Eh, banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada Nah, faedahnya atau pertanyaan-pertanyaan yang Allah dan Rasulnya sendiri atau yang Allah Taala tidak nah barakallahu fikum bahasnya. Misalkan, nanti akan sebutkan contohnya nanti. Wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim, sebabnya karena mereka menyelisih nabi-nabi mereka. Karena setiap nabi membawa apa? Ajaran. Nah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dan juga membawa kitab. Oleh karena itu, sebab celakanya atau binasanya orang-orang yang sebelum kita dahulu banyak bertanya pada perkara-perkara yang tidak ada faedahnya atau sebabnya karena menyelisihi nabi-nabi mereka. Kita lihat syarahnya nanti. Rawahul Bukhari wa Muslimun Al-Imam Al-Bukhari. Masmuh Sebutkan namanya siapa Imam Bukhari? Nam Abu Abdullah Muhammad Ismail Al-Bukhari. Al-Bukhari ini di mana ya kira-kira? Di eh, di Madinah atau di Mekah atau di Palestina atau di mana? Bukhari ini Orang Arab bukan orang Orang Arab. Khair insyaallah. Bukhari ini di mana? Khalid, orang Arab bukan? Nisbah kepada Al-Bukhari itu nisbah kepada mana? Bukhara itu mana? Di Arab Saudi atau di Yaman atau di Mekah atau Madinah atau di Riyadh, Jeddah atau di mana? Hah? Antum? Hah? Wallahu alam. Antum? Bukan di Anak, di mana? Eh, di Rusia. Paham ya? Di Rusia. Nah, barakallahu fiikum. Nah, darah darah eh, Rusia sana ya. Nah, barakallahu fiikum Bukhara. Dulu ketika di Damas ada salah satu ikhwah kita yang berasal dari Bukhara tersebut. Nah, barakallahu fiikum. Karena sana dia ada Uzbekistan atau Eh, Tajikistan atau yang lain pakai tantan seperti itu banyak sekali namanya. Siapa? Al Imam Al Bukhari Allah alam. Nah yang jelas termasuk sebutkan para ulama masyhurnya untuk biografinya nggak disebutkan punya anak namanya Abdullah yang semisal nggak disebutkan. Tapi nanti lihat lagi nanti. Nah barakallahu fiikum yang jelas Imam Bukhari bukan dari Arab. Nah, bukan dari Arab. Allah musta'an. Tapi eh, dari Bukhara, Bukhara Rusia. Bukhara dari Rusia negara selain Arab. Imam Muslim siapa namanya antum? Ayah eh, Abu Husain Muslim Najat an nisaburi rahimahullah. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, perhatikan baik-baik. Jangan main-main kertas, perhatikan baik-baik. Hadal haditsu yarsumu tariqan wadihan lil muslim yasiru alaih. Hadis ini menggambarkan jalan yang sangat jelas untuk seorang muslim agar berjalan di atasnya. Gambarannya bagaimana kita lihat? Wasababul hadis. Sebab turunnya hadis ini atau sebab urutnya datangnya hadis ini. Nah, kalau ayat biasanya sababun nuzul, tapi kalau hadis sab, sabab urut, paham ya? Eh, sababu urut. Urut itu sebab datangnya hadis ini. Tapi kalau ayat sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Paham maksudnya ya? Itu istilahnya seperti itu. Jadi sebab datangnya hadis ini kama jaa fi riwayat Muslim sebagaimana yang telah datang dalam riwayat Sahih Muslim annan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal perhatikan baik-baik bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda ayuhan nas innallaha kataba alaikumul hajja fahujju wahai segenap manusia sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian haji berhajilah kalian akhirnya ada orang yang berdiri faqama rajulun minal hadirin Kemudian orang-orang yang hadir saat itu berdiri. Salah satu di antara mereka berdiri. Waqala seraya berkata, "Ya Rasulullah, aku la'am, aku la'amin ya Rasulullah." Apakah hajinya setiap tahun wajibnya? Nah, Rasulullah mengatakan Al-Fasa kata anhu Rasul. Diam. Nah, barakallahu fikum antum ngapain tertawa sendiri? Perhatikan baik-baik, jangan tertawa-tertawa sendiri nanti habis isya nanti tertawanya. Nah, perhatikan dulu. Fasakata anhu Rasul SAW. Kemudian tiba-tiba Rasulullah apa? Diam. Nah, karena orang tadi ketika Rasulullah mengatakan, wahai segenap manusia, sungguh telah Allah telah wajibkan bagi kalian haji. Hajilah kalian. Berdirilah salah seorang yang hadir tadi itu, mengatakan, ya Rasulullah, afikulian apakah hajinya setiap tahun sekali? Rasulullah pun diam. Summa ada, Kemudian Rasulullah mengulangi lagi yang kedua kalinya, ya ayuhan nas, innallaha kataba 'alaikumul hajj fahujju wahai segenap manusia sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian haji berhajilah kalian faqamar rajulu wa 'ada as-su'al maratan tsalitsah sampai ke tiga kali kemudian orang tadi berdiri dan mengulang-ulang pertanyaannya sampai tiga kali paham ya apakah setiap tahun ya Rasulullah apakah setiap tahun sekali ya Rasulullah Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lau qultu na'am la wajabat. Ini perhatikan ini. Kalau seandainya aku mengatakan iya, niscaya haji itu wajib setiap setahun sekali. Bayangkan itu. Karena banyak bertanya. Banyak bertanya. Nah, ya Rasulullah apakah setiap tahun sekali? Rasulullah diam. Sampai diulang tiga kali Rasulullah sering mengatakan, laukul qultu na'am" Kalau seandainya saat itu aku katakan iya, la wajabat. saya wajib haji setahun sekali. Paham ya? Berat gak kira-kira? Berat setahun sekali, butuh harta, eh, butuh modal, butuh uang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dan sekarang kita saksikan bagaimana orang haji banyak kesusahan, kesulitan. Mungkin karena banyaknya para jamaah haji atau mungkin ritual untuk menembus sampai ke sana. Ada yang namanya haji plus, haji yang ini, yang itu. Harganya mahal-mahal semuanya. 10 juta belum bisa haji. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau masih belum bisa haji dan tidak mampu kemudian dia yang mampu untuk umrah lakukan umrah. Karena umrah juga termasuk ibadah yang mulia. Tapi kalau mampu haji, tafadhal silahkan. Nah, cuman kalau haji melalui nah barakallahu fikum pintu pemerintah yang resmi biasanya nunggu 15 tahun setelah dia daftarkan. Terkadang seperti itu, kecuali haji-haji yang harganya mahal. Mungkin bisa dalam waktu se, eh, sedekat mungkin bisa berangkat, tapi 250-an. Nah, bukan ribu, juta. Yusuf, 250 juta. Nama itu nanti bisa, tapi kalau Nah, barakallahu fikum, belum ya, kita hanya bisa berdoa dan semoga Allah telah mudahkan bagi kita semuanya. Nah, ini bayangkan ini. Rasulullah dikejar-kejar ditanya tadi. Apakah setiap tahun sekali wahai Rasulullah? Akhirnya yang ketiga kali Rasulullah mengatakan, kalau seandainya aku mengatakan iya, la wajabat. Yakni kullasanatin. Maksudnya wajib setiap setahun sekali. Wala masata'tum dan kalian tidak akan mampu. Kalau diwajibkan setahun sekali enggak akan mampu. Karena biaya, butuh biaya Tenaga juga, tidak hanya biaya tenaga juga. Li'annal hajja yahtaju ila safarin wa yahtaju ila takalif. Dikarenakan yang namanya haji itu butuh kepada perjalanan, safar dan butuh pula kepada pembebanan-pembebanan. Butuh beban. Banyak bekal yang harus dia bawa misalkan. Wa yahtaju ila quwwatin badaniyatin dan juga butuh kepada kekuatan badan. Kekuatan badan. Falidzalika lam yujibhullah jalla wa ala illa maratan wahidatan fil umr. Ini penting ini. Oleh karena itu Allah Taala tidak mewajibkan bagi seorang untuk berhaji kecuali dalam seumur hidup sekali saja. Seumur hidup bukan setahun sekali. Seumur hidup sekali bagi yang mampu. Nah, bagi yang mampu. Mampu insyaallah ya. Ayo na'am. Summa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Daruni matatukum." Tinggalkanlah aku, biarkanlah aku. akan menuliskan apa yang Nam, aku tinggal kepada kalian. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya itu tinggalkan aku sebagaimana apa yang sudah aku tinggal untuk kalian. Maksudnya enggak usah nambah-nambahin lagi sudah. Nam, eh, tinggalkanlah apa yang sudah aku tinggalkan kepada kalian. Cukup. Eh, dua perkara tadi. Kerjakanlah perkara yang aku perintahkan semampunya dan tinggalkanlah perkara yang aku larang. Sudah cukup itu. Nah, sudah cukup. Yakni la tas'alu an asya'a lam tu'maru biha. Maksudnya kalian jangan bertanya pada perkara-perkara yang kalian tidak diperintahkannya. Awal mula Rasulullah teman mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan haji, berhajilah kalian. Cukup sudah. Paham ya? perlu bertanya, ya Rasulullah apakah setahun sekali? Nah, pertanyaan itulah yang akhirnya Rasulullah menjawab pada pertanyaan yang ketiga, lauqulkun na'am la Kalau seandainya saat itu aku mengatakan iya, nistanya wajib haji setahun sekali. Ha? lama sata'tum dan kalian nggak akan mampu, nggak akan mampu. Kita lihat. Karena syariat ini memang banyak sekali ya, ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang mandub, masnun, mustahab itu semua sama ya, mandub, masnun, mustahab. Tapi apakah semuanya kita bisa melakukannya? Semampunya, nggak bisa. Tapi perkara maksiat, perkara haram harus ditinggalkan semaksimal mungkin, bukan semampunya, semaksimal mungkin. Nah, mohon insyaallah, ayo kita lihat La tas'alu an asya'a lam tu'maru biha ma umirtum bihi faf'alu. Namun apa saja yang telah diperintahkan kepada kalian kerjakanlah. Jangan kalian banyak bertanya. Wa manuhitum anhu fastanibu dan apa saja yang kalian dilarang maka tinggalkanlah. Nah, tinggalkanlah semaksimal mungkin. Amma antas'alu ma lam tu'maru bihi fahada laysa min sahihikum. Fahada laysa min salihikum. Adapun kalian bertanya pada perkara yang kalian tidak diperintahkan dengannya, maka yang seperti ini bukan termasuk apa? nam kebaikan untuk kalian. Maksudnya, nah karena banyak bertanya, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Seluruh apa saja yang aku perintahkan pada kalian kerjakanlah semampu kalian. Karena perkara-perkara perintah yang wajib maupun yang sunnah banyak sekali. Banyak sekali dan tidak mungkin kita bisa mengerjakan semuanya semampunya. Semampunya ya. Nah, barakallahu fikum perhatikan baik-baik. Naam. Nah, kita lihat berikutnya. Wa hadza min rahmatillahi azza wa jal. Yang mana seperti ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala an ya'tiyal insanu minal awamir bima yastati'. Yaitu seseorang mengerjakan perkara-perkara yang diperintahkan sesuai dengan kemampuannya. Rahmat. Coba kalau dipaksakan harus dikerjakan. Berat enggak kira-kira? Berat. Termasuk rahmatnya kerjakanlah semampu kalian Paham ya? Oleh karena itu ada kaidah yang paling besar dalam masalah qaidul fikhiyah, kaidah kira fikih yang paling besar bahwasanya apabila seseorang tidak mampu melakukan suatu kewajiban, paham ya? Nanti gugur kewajiban tersebut atau melakukan semampunya. Apa kaidahnya? Hah? Apa kaidahnya? Apabila seseorang merasa keberatan dalam melaksanakan suatu kewajiban atau suatu perintah maka dia akan dapat keringanan. Nam al-masyaqqatu tadlibu taysir Al-masyaqqah tadlibu at-taysir dihafal ini. Suatu perkara yang beratkan akan mendatangkan kemudahan. Kaidah kubra, termasuk kaidah yang besar. Nah, tidak mampu salat dengan berdiri dengan apa? Duduk. Enggak mampu dengan duduk dengan apa? Dengan berbaring. Tidak mampu dengan berbaring dengan semampunya. Semuanya masih ada solusi. Paham ya? Kalau dia mampu sama sekali, barulah disolatkan nanti. Paham ya? dia meninggal dunia. Tapi selama dia masih hidup semampunya. Hatta dengan yang detik-detik terakhir dia masih bisa mengingat dengan isyarat. Semampunya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Al-masyaqqah apa? Tajlibut taisir. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Perkara yang beratkan akan mendatangkan kemudahan. Kita lihat berikutnya. Walladzi la yastati'uhu anhu. Dan orang yang tidak mampu mengerjakan perkara perintah tersebut maka dimaafkan darinya. Tidak wajib lagi baginya. Maksudnya dia tidak wajib melakukan perkara yang dia tidak mampu tadi. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah taala dihafal ini ayatnya pendek. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah semampu kalian. Paham itu ya? Oleh karena itu dalam Al-Qur'an Karim yang semakna dengan hadis ini sudah kita lewati. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu Wa mana nahakum anhu fantahu. Seluruh perkara yang Rasulullah perintahkan kepada kalian ambillah. Tentunya semampunya. Dan seluruh perkara yang Rasulullah larang dari kalian tinggalkanlah semaksimal mungkin. Wa qala dan Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebankan suatu jiwa kecuali yang dia upayakan atau oh, yang dia mampu saja. Naam, al-masyaqqah tajlibut taysir, kaidah kubra dihafal itu ya. Sesuatu yang beratkan mendatangkan kemudahan. Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah dengan berdiri kamu. Kalau tidak mampu, salat dengan duduk. Jika tidak mampu dengan berbaring. Sesuatu yang berat mendatangkan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usr. Allah taala menginginkan kepada kalian kemudahan dan tidak menginginkan pada kalian kesusahan. Seperti itu. Syariat ini sebenarnya sempurna semuanya barakallahu fikum. Naam. Famastata'ahu al-insanu al wajibat ad fa innahu yaf'aluhu. Maka apa saja yang manusia itu mampu untuk mengerjakan perkara-perkara wajib dalam agama ini, maka hendaknya dia melakukannya. Wa ma lam yastati' fa innahu yasqutu anhu hatta yazula 'udruhu. Dan apa saja berupa kewajiban yang dia tidak mampu untuk mengerjakannya, maka telah terhilangkan darinya kewajiban sampai hilang udurnya, sampai hilang alasannya yang syar'i tadi itu. Paham ya? Nah, dia tidak mampu sholat dengan berdiri. Tetap sholat enggak? Sholat tapi dengan duduk semampunya tadi. Kalau misalkan dia sholatnya mampu dengan berdiri, hanya saja ketika dia enam rukuk nggak bisa dia. Rukuknya harus duduk. Ya pakai kursi duduk. Paham ya? Boleh. Nah, semua yang kira-kira mendatangkan berat bagi dia boleh dia melakukan suatu keringanan yang sudah diizinkan secara syariat tadi itu. Mahu sholat. Naam. Wa hadha min yusri hadhihi syariati dan ini merupakan bentuk mudahnya syariat ini. Paham ya? Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Naam. la yushadu hadha din illa ghalabahu. Artinya tidak ada orang yang memberat-beratkan diri dalam agama ini kecuali terkalahkan. Karena perkara agama bukan perkara sepele. Dia ingin melakukan perkara yang justru apa? Membebankan diri dia, padahal syariat tidak membebankannya, dia akan terkalahkan. Karena syariat ini banyak sekali. Oleh karena itu datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan mengatakan apa? Halaka al-mutanatti'un. Halaka al-mutanatti'un. Halaka al-mutanatti'un. Kami ya Rasulullah mengatakan celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Paham ya? Maksudnya apa? Dia maksudnya nah, mewajibkan suatu perkara yang ia tidak Diwajibkan secara syariat. Ini berbahaya. Nah, seperti salat malam. Datang dalam hadis yang sahih kisah mengenai nah, salah seorang sahabiah dia salat malam biar tidak futur itu hingga ditali diikat-ikat tangannya. Paham ya? Diikat-ikat di tiang-tiang biar istilahnya itu salatnya panjang. Rasulullah mengatakan apa-apaan ini yang dilakukan ini? Naam. Alaikum bima tutikun Rasulullah. Wajib atas kalian yang semampunya saja Enggak usah membebankan diri. Kalau antum surat malam qiyamul lail enggak mampu 11 rakaat misalkan atau enggak mampu di bawahnya misalkan 3 rakaat cukup. Paham ya? Kalau seandainya enggak mampu, ya 3 rakaat, 2 rakaat salam ditutup dengan apa? Witir. Ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir malam salat kalian witir. Kalau ternyata waktu waktunya kok mepet, tinggal sedikit misalkan tutup dengan witir tadi itu. Satu rakaat paling sedikitnya. Jadi witir paling sedikitnya berapa rakaat? Tiga atau empat? Satu rakaat. Paham ya? Satu rakaat. Nah, barakallahu fiikum. Jadi banyak sekali dalil mengenai al-masyaqqah tadribut taisir wa raf'iha lil harat 'anil nas dan juga ini merupakan apa? bentuk terangkatnya perkara yang berat yang beratkan nah bagi manusia. Maksudnya bagaimana? Perkara yang beratkan terangkat, tidak diberatkan lagi sesuai dengan kemampuannya. Hukum asalnya orang sholat berjamaah bagi kaum lelaki wajib untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada udur seperti hujan misalkan atau lagi safar misalkan di perjalanan jauh misalkan, nah itu masuk dalam rukhsah keringanan. Walaupun nanti ada kaidah yang mungkin atau pernah mendengarnya, akhdul azimah aula min ahdul rukhsah. Paham ya? Akhdul azimah aula min ahdul rukhsah. Mengambil suatu perkara yang berat padahal dia mampu itu lebih utama daripada mengambil keringanan. Contohnya, hujan deras ini ya, hujan deras, di masjid di kemarangan Adan orang mau sholat berjamaah. Nah, dia dapat dua pilihan. Dia sholat di rumah pun boleh karena ada rukhsah keringanan tadi. Dia berangkat pakai mantel dia atau pakai payung. Berat enggak ini? Berat. Tapi dia tetap berangkat sholat jamaah di masjid. Mana yang abdal? Yang masjid tadi. Kalau dia apa? mampu. Tapi kalau dia sholat di rumah bagaimana? Enggak masalah, enggak berdosa, rukhsah, ringanan. Apa kaidahnya tadi? Akhdul azimah aula min akhdhir rukhsah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum mengambil suatu perkara yang berat bagi dia tapi dia mampu, itu lebih aula. Nah, daripada apa? Dia mengambil rukhsah. Walaupun ada hadis yang Rasulullah mengatakan ambillah rukhsah-rukhsah kalian tidak ada tanakut atau kontradiksi di situ. Intinya apa? Kalau dia mampu dan dia mau berangkat dengan mantel atau payung tadi silakan Abdul. Tapi kalau dia di rumah bagaimana enggak masalah karena dapat rukhsah. Paham? Ya, eh, na'am. Ikhwani fi din azza wa Allah. qala Wa ma nahaitukum anhu fastanibuh. Dan seluruh apa saja yang aku larang pada kalian tinggalkanlah. Tinggalkanlah semaksimal mungkin. Amal manhiu ini penting sekali perhatikan yang Anda jelaskan tadi ada di sini. Ammal manhiyu anhu fa innahu yustanabu kulluh. Adapun sesuatu yang dilarang maka hendaknya dijauhi seluruhnya, bukan semampunya, seluruhnya. Kalau perkara yang dilarang. Li'anna tarka ashal minal fi'li. Dikarenakan yang namanya meninggalkan lebih mudah daripada mengerjakan. Paham ya? Lebih mudah daripada mengerjakan. Al-fi'lu ta'ti minhu ma tastati'. Mengerjakan engkau mendatanginya sesuai dengan kemampuanmu. Amma tarku fa ada la ahada ya'jazu anhu. Adapun meninggalkan enggak ada seorang pun yang tidak mampu. Meninggalkan mampu enggak kira-kira? Lebih mudah mana meninggalkan dan mengerjakan tadi? Meninggalkan. Oleh karena itu tinggalkanlah semuanya gitu loh. Bukan semampunya, semuanya. Yustanabu kulluh ditinggalkan seluruhnya. Mahfum? Ayo na'am. Kita lihat berikutnya. Ya. Li'anna tarka azhal Karena meninggalkan itu lebih mudah. Walihada qal oleh karena ini Rasulullah mengatakan mana haytukum anhu fastanibu. Seluruh apa saja yang aku larang pada kalian tinggalkanlah, jauhilah. Nah, walam yakul istanibu mastata'tum dan tidak mengatakan apa? Jauhilah semampu kalian, ya kan? Tidak dikatakan jauhilah semampu kalian, enggak gitu. Tapi apa balqal fastanibu. Tapi bahkan dikatakan fastanibu, jauhilah semuanya. Kullu wahidin yastati' an yatruka al-manhiya. Masing-masing orang itu mampu untuk meninggalkan perkara yang dilarang itu. Allahumma illa ini istighah bentuk yang menunjukkan apa? pengecualian. Nah, barakallahu fikum. Taruhlah seandainya itu adalah perkara apa? perkara yang lain. Nah, maksudnya bagaimana? Illa fi hadhihi darurah. Nah, setiap orang itu akan mampu meninggalkan apa? perkara yang dilarang kecuali kalau darurat. Kalau darurat boleh enggak? Boleh. Ad-darurah tubihu al-mahdzurah, perkara darurat membolehkan suatu perkara yang semula diharamkan. Semula haram. Daging babi, nah barakallahu fikum, kemudian bangkai, darah, haram enggak Abdullah hukum asalnya? Haram. Tapi kalau perkaranya darurat, boleh enggak? Boleh. Ada orang lagi berjalan di perjalanan misalkan masuk ke hutan dia. Ya, mau mencari nah kambingnya yang hilang misalkan, masuk hutan dia. Masuk masuk masuk ternyata sampai tengah hutan dia bingung dia Jalan keluarnya mana? Kambingnya ketemu juga. Lapar sekali dia dan hampir saja dia meninggal dunia di situ. Darurah itu karena na barakallahu fik yukhsha halak di antaranya definisinya. Dikhawatirkan bagi dia kebinasaan kalau dia tidak melakukannya. Nah, haus, pasti haus dan lapar di situ. Nah, dia tengok kanan tengok kiri enggak ada toko, enggak ada eh, enggak ada istilahnya supermarket itu enggak ada di tengah hutan. Kemudian ternyata apa? Jumpai ada suara apa suara tetesan air. Ternyata darah Paham ya? Darah ternyata. Nah, barakallahu fikum mungkin darah hewan atau apa. Nah, di situ ketika darurat seperti itu boleh nggak minum darah? Boleh. Ad-darurah tubihu al-mahdhurah. Kemudian dia mau makan, nggak ada makanan yang lain. Ada bangke, tapi ada dua pilihan, Bangke ayam atau bangke babi. Nah, milih yang mana ini kira-kira ini? Nah, milih yang mana kira-kira eh barakallahu fikum antum, eh, bangkai babi atau bangkai ayam? Ayam. Karena hukum asalnya halal. Walaupun istilahnya kalau seandainya nggak ada sama sekali, bahkan bangkai babi pun, dagingnya pun kalau seandainya nggak ada yang lainnya halal. Karena darurat tadi itu. Mahfum? Nah, apa kaidahnya dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah mengenai hal ini? Eh, masalah ini semula haram jadi halal. Naam ahsan. Walaysa wajibun bila tidari wala muharramun Jangan begini-gini aja nih, hafal. Walaysa wajibun bilaktidari wala muharramun ma'attirari. Ya hafal itu. Paham ya? Kita lewati berkali-kali. Enggak ada perkara yang wajib kalau enggak mampu. Kalau mampu silakan wajib, tapi kalau enggak mampu enggak wajib lagi sudah. Wala muharramun ma'attirari. Enggak ada yang diharamkan kalau dia dalam keadaan mutor terpaksa. Apa itu maksudnya? Terpaksa enggak ada yang diharamkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman turra ghaira baghin wala 'adil fala isma alaih. Kalau terpaksa tanpa dia melampaui batasannya, tanpa berlebih-lebihan, enggak ada dosa bagi dia. Sudah makan satu piring, wah nambah lagi misalnya. Nah ini, nambahnya ini berbahaya. Paham ya? Tersesat di hutan enggak ada makanan kecuali bangkai babi. Pas keadaannya qadarullah dia bawa piring. Wah, taruh piring dia makan satu piring. Sudah tegak tulang punggungnya dia, mau berangkat lagi, wah nambah lagi satu piring. Nambahnya ini yang berbahaya. Karena sudah melampaui gitu loh. Paham maksudnya itu ya? Itu perlu diperhatikan ini disebutkan para ulama dalam kitab-kitab mereka mengenai apa? Kaidah tadi itu ad-darurah tubihu al-mahdhurah. Maka insyaallah? Nah, jadi pantun tadi walaupun sebenarnya singkat padat tapi itu mewakili karena itu disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah taala dan memang bagus sekali. Walaysa wajibun iqtidari wala <laughs> wala muharramun ma'attirari. Eh, nah, tidak hafal salah Abdullah ya. Insyaallah eh nah barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat berikutnya. Kata beliau di sini, "Idza turra ilal manhi fa innahu yaf'aluhu min babir rukhsah." Kalau seandainya terpaksa harus melakukan perkara yang dilarang, maka dia mengerjakannya karena dapat keringanan. Paham ya? Naam innallaha qad ala ummati 'anil khata' wa nisyan wa mustaqrihu 'alaihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan ampunan atas umatku dari sesuatu perkara yang keliru atau perkara yang apa tadi? Yang lupa atau perkara yang dipaksa. Dipaksa dia. Kamu harus makan daging babi ini. Kalau enggak tembak kepalamu misalkan. Posisi pistol dari kepala ini. Peluru ada situ. Sudah kokang juga itu ya. jadi masukkan ini tinggal der gitu, mam ya? Seperti itu. Nah, atau makan babi waktu itu, daging babi halal enggak? Ketika dipaksa betul halal enggak? keadaan terpaksa seperti itu antum mau ditembak misalkan, antum makan daging babi di situ. Semula haram nggak daging babi? Haram. Nah, kalau dipaksa seperti itu kemudian antum makan, jadi haram nggak? Jadi apa? Halal kan? Boleh kan? Lalam. Gimana? Boleh. Karena terpaksa dan dia nggak berdosa. Dipaksa. Nah, barakallahu fiikum karena sesuatu yang terpaksa itu termasuk apa? Nah, barakallahu fikum perkara yang Allah taala ampuni. Misal, contohnya perhatikan baik-baik, an yut an yutarra ila aklin maitah. Seperti orang dipaksa untuk makan bangkai. Fa innahu yatanawaluhu liyubqi ala hayatih. Maka sesungguhnya boleh bagi dia mengambil memakan bangkai tersebut agar dia tetap dalam keadaan hidup. Paham ya? Nah, dalam keadaan hidupnya. Maksudnya apa? Perkara darurat. Summa innahu haddara min kasratil as'ilah Kemudian Rasulullah memperingatkan dari orang yang banyak bertanya. Memperingatkan apa? Perkara-perkara yang bentuknya banyak bertanya. Allati la yuhtaju ilaiha fi umuriddin. Banyak bertanya pada perkara yang tidak dibutuhkan dalam masalah agama. Paham ya? Nah, barakallahu fikum disuruh nyembelih sapi, mata sapi yang mana? Eh, sapi yang ini, ini yang mana? Warna apa? Banyak bertanya, wa makadu yaf'alun. Hampir-hampir tidak mengerjakan banyak. Banyak bertanya. Nah, barakallahu fikum. Suruh wudu ya langsung wudu, masa banyak bertanya. Paham ya? Langsung wudu. Paham ya? Suruh belajar langsung belajar, langsung sami'na wa ta'na. Karena syariat Al-Qur'an Sunnah, nah barakallahu fikum tentunya wajib kita kedepankan. Kita lihat berikutnya. Wa daraba lidzalik itu lamnya yang benar di kasrah kalau seandainya sama ya. Wa daraba lidzalika masalan bil umam as-sabiqah dan sungguh telah diberikan sebuah permisalan tentang umat-umat terdahulu. Fa innahu idza kasurat al-as'ilatu fa innahu hina idin yahsulul haraju wad-dhiqu 'alan nas. Artinya apa? Sesungguhnya apabila orang itu banyak bertanya, maka akan terjadi sesuatu yang memberatkan dan yang sempit atas manusia, banyak bertanya. Paham ya? Jadi kalau perkara yang tidak perlu ditanyakan, nggak perlu ditanyakan. Tapi kalau bertanya pada perkara yang bermanfaat bagaimana? Masyru'. Disyariatkan. Seperti apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Kemudian juga seorang wanita ha? yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq." Sesungguhnya Allah Taala tidak malu terhadap kebenaran. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya Apakah perempuan juga wajib mandi junub kalau seandainya mimpi basah? Kata Rasulullah, "Na'am." Apa katanya ini? "Na'am idza ma." Apabila melihat air. Menunjukkan bahwasanya pertanyaan itu kalau penting, bermanfaat itu enggak masalah. Tapi kalau banyak bertanya perkara-perkara yang ada faedahnya, yang ada manfaatnya, hindari. Paham? Eh, na'am. Kita tutup yang terakhir barakallahu fiikum. Wabitali hadal lagi yuksirus as-su'al dan berikutnya yang membinasakan di samping banyak pertanyaan tadi ya turqut ta'ah. Nah, atau istilahnya wabitali dan berikutnya hadal lagi yuksirus as-su'al yatrukut ta'ah. Orang yang banyak bertanya ini ujung-ujungnya meninggalkan ketaatan. Paham ya? Nah, banyak bertanya dia, setelah dijawab bingung. Ustaz, hukumnya bagaimana kalau kita jual barang tapi kita nipu biar untungnya banyak. Hukumnya haram nggak boleh. Ya tetap aja jual beli dengan nipu tadi. Jadi pertanyaannya sudah dijawab, tapi dia apa? Tetap melakukan perkara yang haram yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini berbahaya sekali. Nah, kata beliau, dan orang yang berbanyak bertanya tadi, yang banyak bertanya tadi, ya terukut ta'ah, meninggalkan ketaatan. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, ya ya ayyuhalladzina amanu" Perhatikan baik-baik. Wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu an jangan kalian banyak bertanya tentang suatu perkara. In bedalakum tasukum. Jika ternyata tampak di hadapan kalian, justru apa? Akan merasa kalian tidak suka. Nah, jelek menurut kalian. Wa al wa anha dan jika kalian bertanya tentangnya hina yunazzalul Quran ketika turunnya Al-Quran, tu bedalakum dan akan semakin nampak pada kalian. Afallahu anha. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Wallahu ghafurun halim. Dan Allah Taala zat yang Maha Pengampun lagi Maha lembut. Qad sa'alaha qaumun min qablikum tsumma asbahu biha kafirin. Dan sungguh sekelompok kaum sebelum kalian bertanya, tapi ujung-ujungnya mereka menjadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari. Bertanya dijawab tapi justru mereka apa? tidak mengerjakannya. Nah, barakallahu fikum hati-hati. Fattakallufu fil as'ilati mad'atun ila tarki wat tanattu'. Perhatikan baik-baik ini. Orang yang takalluf membebankan diri pada pertanyaan-pertanyaan itu menghantarkan kepada meninggalkan dan juga tanattu. Tanattu itu artinya berdalam-dalam atau istilahnya melampaui batas. Paham ya? Intinya berlebihan. Ma umirta bihi fa'ti minhu. Apa saja yang engkau telah diperintahkan, yang telah diperintahkan kepadamu kerjakanlah. Mas ma sesuai dengan kemampuanmu. Wa manuhi ta'anhu fastanibhu. Dan apa saja yang telah dilarang maka hindarilah jauhilah wa ma 'alaika illa ittiba'u faqat dan tidak ada kewajiban bagimu kecuali hanya mengikuti saja ittiba' eh, ittiba' mengikuti ajaran dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tadhakkarun artinya apa ikutilah apa saja yang telah diturunkan kepada kalian itu Al-Qur'an was sunnah dan jangan mengikuti orang-orang yang selain Nah, barakallahu fikum Al-Qur'an sunnah. Paham maksudnya ya? Seperti itu, na'am. Kemudian berikutnya wala ta'ti bi asya' min 'indik. Jangan sekali-kali kamu mendatangkan perkara-perkara yang sumbernya dari dari dirimu sendiri. Jangan. Otodidak atau misalnya dia menyimpulkan menyimpulkan atau membuat syariat sendiri tanpa ada enam syariat sebelumnya misalkan. Intinya hawa nafsu, hindari. Au taftarid asya atau engkau mewajibkan suatu perkara padahal enggak wajib. Seperti orang yang suka apa? Dikit-dikit bernadar. Dikit-dikit bernadar. Nadar itu sendiri, nah barakallahu fikum maknanya adalah seseorang mewajibkan suatu perkara untuk dirinya padahal syariat enggak mewajibkannya. Syariat enggak nyuruh antum bernadar langsung itu enggak ada, enggak ada. Paham ya? Nadar itu seseorang mewajibkan suatu perkara untuk dirinya padahal syariat tidak mewajibkannya. Contohnya, aku bernadar Nanti kalau seandainya tahun ini aku bisa umroh, akan menyembelih sapi empat. Dagingnya dibagikan ke masyarakat misalkan. Paham ya? Nah, nah perintah nadar itu enggak ada. Yang ada perintah untuk menunaikan nadar. Nadar kalau sudah terlanjur diucapkan harus tunaikan. Kalau nadar nadar taat. Ada dua nadar. Nadar maksiat, nadar apa? Taat. Oleh karena itu para ulama mengatakan mengikat diri dengan nadar tersebut hukumnya bisa sampai tingkatan makro. Paham ya? aku bernadar, aku bernadar. Tapi kalau sudah bernadar, lihat nadarnya bagaimana. Nadar taat atau nadar apa? Maksiat. Kalau nadar taat seperti tadi, aku nanti kalau tahun ini aku bernadar, apabila tahun ini nanti bisa umroh, aku akan menyembelih 6 tiga sapi misalkan. Dagingnya aku sedekahkan kepada masyarakat kampung misalkan. Paham ya? Nah, seperti itu nadarnya bagus enggak? Wajib ditunaikan. Ternyata tahun itu haji juga dia. Tapi ternyata kok nggak jadi haji, nggak jadi umrah misalkan. Gimana? Eh, nggak wajib bagi dia untuk menunaikan nadarnya. Nah, kenapa para ulama kok menyebutkan ini hukum yang makruh? Karena nadar yang ada mukabil seperti ini, imbalan imbal balik seperti ini, ini la takrojuni, bihi nam illa minal bakhil. Nah, ya? Tidaklah nadar seperti itu dikeluarkan kecuali dari orang pelit. Pelit enggak tadi? Pelit. Kalau nggak jadi umrah, nggak jadi nyembelih sapi. Paham ya? Seperti itu. Oleh karena itu, kalau nazar ini taat, mau tidak mau harus dia tunaikan. Yufu Nabi nadri. Jadi mereka adalah orang-orang yang menunaikan nadarnya. Kemudian wal yufunu dzurahum. Dan hendaknya mereka menunaikan nazar-nazar mereka, nazar yang mana ini? Yang baik atau yang taat. Adapun nadar maksiat, aku bernazar kalau seandainya bulan ini tanahku laku yang dua hektar itu, aku akan membuat pabrik khomer misalkan, nadar maksiat. Ternyata laku tanahnya dua hektar tadi. Wajib nggak dia menunaikan nadarnya? Nah, karena nadar maksiat, membuat pabrik khamr tadi itu. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Jadi nadar dilihat dulu, nadar maksiat atau nadar taat. Kalau nadar taat wajib di tunaikan. Kalau nadar maksiat ditunaikan enggak? Enggak, tapi dia wajib bertobat dari perkara maksiat tersebut. Berikutnya, hadza min min at-taqdimi baina yadayillahi wa rasuli Ini termasuk bentuk na'am barakallahu fikum mendahulukan suatu perkara di hadapan Allah dan Rasulnya Maksudnya Allah dan Rasulullah tidak mewajibkan, dia malah mewajibkan untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Allah musta'an. Kita lihat Allah ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya. Maksudnya mendahului dengan suatu hukum atau suatu syariat atau suatu na alafik ajaran. Jadi kalau Allah Ta'ala tidak mengajarkan Rasulnya tidak mengajarkan, kita nggak boleh bikin sendiri. Karena perintah Allah dan Rasulnya itu sudah jelas, paham ya? Sudah jelas, mau tidak mau kita harus apa? Taat kepadanya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah SAW akan ditimpa badan sebuah fitnah atau akan ditimpa badannya azab yang pedih. Ikhwani fi din azza Yang terakhir, la taqul Jangan sekali-kali kamu mengatakan lima dalam yujibillahu kata. Kenapa Allah Taala tidak mewajibkan seperti ini? Lima dalam yuharrimullahu kada. Kenapa Allah Taala tidak mengharamkan seperti ini? La tas'al mislah hadas soal. Perhatikan baik-baik. Jangan kamu bertanya dengan pertanyaan seperti ini. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, eh, ini wajib, ini halal, ya sudah. Jangan mencari perkara-perkara yang memang Allah dan Rasulnya mendiamkannya. Karena sesuatu yang Allah dan Rasulnya diam itu biasanya perkara yang mubah. Perkara yang diperbolehkan. Seperti antum, perhatikan baik-baik. Antum sekarang pakai sandal itu hukumnya apa? Haram. Wajib. Khair insyaallah. Ahlan wa Nah, pakai sandal hukum asalnya apa? Kata dia wajib katanya. Mubah. Boleh-boleh saja mau pakai silahkan, enggak enggak masalah. Tapi kalau pakai sandal itu nyuri, maka sandal untuk apa? Biar nanti kalau manjat tembok orang dia gak keleset misalkan untuk mencuri. Jadi apa hukumnya? Eh? makro? air insyaallah. Apa? Haram. Paham ya? Nah, seperti itu perlu perhatikan baik-baik karena kaidah itu sudah kita lewati semuanya. sallallahu alaihi wasallam berarti sudah kita selesaikan hadis yang ke-9 beserta syarahnya Allah, taala sebagaimana seperti biasanya nanti ketika hendak membaca yang berikutnya disetorkan jadi dipersiapkan dihafal semuanya barakallahu fiikum wa jazakumullah walhamdulillahirabbil alamin